Legenda ini Legenda ini Cenah nyeri anak bahkan udah ini kan, satu tahun ini udah guys iya. Ece kunang kau lepas Nah siapa bagi cici Ayo Pak rasakan ku Bapak Bapak ulah ngajuru ngehujun we. Panas di jero. Mejeng tilu poe teu bijil-bijil. Sakalina bijil teras panas. Di kamar mandi we. Ayo siang, ayo penengalaman. Dihujunkan satekar kebak nu bijil aceh, letih. Pak dua iya. kilo, tilu kilo, iya. bener bu. Tapi kan dijahit ibu-ibu mah. Untung salah kita pesan. Tuh dijahit kabe.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 Wabil khusus ibu-ibu ulah miluan ceramah cici, Kena ngobrol turun-turun baik. Iya risiko nanya pada awal begini Capek hati, niat ngaji datang ke panjenjian cuek panjenjian Ayo rajin marajin tapi balik ngaji tara menang ilmu dari pengajian anak cuek ngarobrol kan. Paling-paling balik ngaji, setor bayar. Kestiung, keseragam. Coba diajar rapi, Ibu tidak tadi, timimi tidak datang, ngobrol baik. Ayo bagian kuring lu ngobrol. Bu, saya juga roman yang dalam baik tenang. Bu, ah gitu. Dari panon molotov di gorwatan yang balan kan lo pedang gitu. Pak, yang istri bejaan dia nyawa, sih disebut pedang. Wabilusus sahibul Bait Kersana Bapak Anef Aslina Tatang Harun Afandi Sinarek Ibu Siti Fatimah Anu jadi wasilah Karunya iya, iya, iya, iya, yang Ceherang di maris tong malah yang saya buat yang aneh itu baca Ceherang yang nggak aku hari ah, ya kopi aja, nomor kan nomor biasa itu karak dua rupa susu tilu favorit minuman sing goreng iji jahe herang kedua kopi hidung katilu susu nanti waktu kurimang minumnya mencai herang di jam 7 isuk tapi ke jam 11 lohor cai herang kata anjuran dokter di jam 11 berang tapi ke jam 11 peting kopi hidung di jam 11 peting tapi ke isuk deui susu anu ujungna hidung um, aduh lah nggak harus pikiran aja susu di kopian gitu ya oh lah lu jadi sabar singkuring biasa hadir wasilah kersana Kang Anef Sarah Bu Siti Fatimah Munda gasim kuring hakikat izin Allah Dina raraga syukuran wali matul Ngurus Neng Fatma ka saderek Fikri Nu dieusi ieu syukuranana ku pangajian Dieusi syukuranana ku pangaosan Lain teu hayang ngayakeun raramean jaipongan dangdutan kabayar kabayar ku si Anep eh kumaha Anep Mang Anep namanya mana mana ah itu ulah ke mana ya ame enggak pernah di gitu. eh pernah aja onda panitia na eueuh itu aing lagi kasaha iki aneh bisa kalian ya, ya ulah cenah nikah kabayaren mangane payang ngondang artis ibu kota kabayaren yang jaipong modern kabayar kumaha aneh duit nanya atau jangan ini ngayakin pengajian mangane di syukuran anak ditanya tadi mangane ini ngayakin pengajian syukuran pernikahan budak maksudnya naon jawabannya simpel mangane hayang menang harga di hadapan Allah hayang menang harga harga. Harga naon? Penghargaan ya Allah sabab lamun Allah geus harga. Nurunkan harga kahiji hambana moal anu mampu ngaruntuhkeun. Seperti Allah namplokkeun penghargaan ke manusia pilihanana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suasana aja digosipkan kanjeng Nabi dihinakan ke orang-orang Yahudi mual anu mampu ngaruntuhkan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad dan kadang-kadang orang sok nyari hati lamun anu ngahina ka kanjeng Nabi bener ke? wajar berarti ayah im iman orang berontak lamun anu ngahina ka Nabi nyari hati tapi yakin mual runtuh harga Nabi warutuh keagungan kemuliaan Nabi sabab Allah nungajaga tenang ya hebat ya Bang Ane payah boga harga di hadapan Allah makanya diayakin pengajian Bang Ane nah pakai pengajian Beda Ane berenang gaul najib ustad baik Bang Ane teh kawauhana na loba Kawauhana teh MMC Non MMC Mubalik Muda Cianjur jadi Cianjur kalau kamu balik muda, alhamdulillah kita dong mereka main-main tadi. Kerneangan sabre gitu. Youtuber gitu. Ya beribu nanti. Apa bawa gitu. Itu gara-gara bikin saya tadi. Alhamdulillah tuh para mubalik muda Cianjur darah rantah. Mubalik Haji? para mubalik si Batupang siang malam tunggu panggilan. Lalu ke agenda we kemana-mana. Ada si eueuh ya. Nah eueuh, mungkin ada ayeuna arah aja. Ya. Berarti eueuh ngondang main. Pasti ada loh. Baik eueuh ngondang gaji gara-gara yang panggil jeng abang Jiro, jadwal-jadwal ketinggian dibatalkeun kemana? manehna. Hebat MMC insya Allah Penting ada, penting ada sing loba agenda. Tapi tinggal beli di toko agenda kalau maksudnya sing loba jadwal seramahnya. Ayah kori para mubalik mudah-mudahan sing berkah ilmu ilmu amin. Sing dikabul cita-cita nah nuker nyarian iman nyarian pasantren. Sing arah rasul maksudnya sing gampang dari Allah. Kusabab manganep gaun aja para kiai, para kesepuhan, para mubalik mubalik muda Cianjur, ngerti dan pengajian hebat menganep simpel tadi nah mengenai pengajian kaji jadi aneh tadi diceramahan ku maneh tadi pengajian teh jangan tina kalimat namun hati hatina pangajen harga disebut teh ieu pangaosan tina kalimat pangaos hati hatina pangaos harga cocok jeng keterangan makanya sing mah anu dan sampean ke majelis ilmu ngariung jeng para ulama, para kiai, para asatid, menang nasihat, menang doa, menang ilmu, maka balik eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lin amin amal. Amin semangat, mantok henteu. Pengajian gigireun imah pura-pura teh nyaho. Aya begitu salaki aja begitu tuh kok itu luar biasa dengan salaki namanya pengajian jalan imam kiai gegeran wekan nerangkan wudhu nerangkan sholat bab fikih nerangkan tauhid tentang keimanan pura-pura penyaho Isuk ditanya ku turan anak putih ke hadir rutinan minggonan lah di imah ke kadenge iyo sokaya begitu sokaya kita kebiasaan, kebiasaan salah begitu tuh namun hayang jadi harga, kudu ayah perjuangan jeung pengorbanan. Asup ke pengajian melalui perjuangan yang pengorbanan. Namun perjuangan anak rela kalengkah di imah berangkat ke majelis talim. Namun pengorbanan anak rela ninggalkan kabeh nu seperti jero imah sementara tinggalkan ngabelaan ngaryung jeung para ulama para kiai. Balik ngaji insyaallah jadi harga itu seperti makanan wajah ya pengajian namun daya perjuangan jeng pengorbanan namun perjuangan anak lila yang tanggal ya manetnya berapa bulan lima bulan Insya Allah masa korban bebas lima bulan gak bisa. Yang nggak jadwal kebenaran. Datang makannya juga sikap Daripada yang nganggur. <laughs> ada curi. Tenang, tenang sok ngarokok, ngarokok ya. Ya Allah ya Rabbana berjuang Arif. Kasih kampe kaimah. Perjuangan anak. Saya mondar, saya buka. Ulah nempo wae ya, nah, YouTube. Ya, ngono asli gunung nah. Awas ya, ya. Emang bodas manehna. Dua kopi susu. Alhamdulillah barangnya tidak perjuangan ada, disusul ku pengorbanan. Wal terjadi acara lamun pengorbanan, naon dikorbankeun harta, tenaga, pikiran ku mangane. Harta dikorbankan atau ya tenda, ya panggung, sound system, ayat kameramen, pan ieu teh lain nu mangane, nu batur seorang anu batur ini dipakai di dia, pak dibayar, pakai harta mengane? Ting lunas injak. soal lunas kan? Injak. Ulah waktu balik tinggal Tungguan pengen isu. Pakai harta, tenaga dikorbankan. Tetangga dulur balaya milu bebenah ngatur iya tempat supaya nyaman hadir tenaga dikorbankan janu masak nyul sate meyo ngorbankan anaga demi nan demi lancar ya acara pengaji pengajian disusul pengorbanan pikiran dan bingung menganek sian sasa bubarok datang terus menyebar diumumkan ke mana mana baik datang pasti diledek ngomong orang sebuah barok datang mantel Saan wirang? Saan wirang? Mangane takwa ini tulungan mangane petinggi. Awas. Ini gede banget. Ini jatuh kuasa gue hasil Ya, hawa gitu bikinnya harta tanaga pikiran dikorbankan jangan naon manganep jangan ibadah ibadah naon silaturahmi tolong ilmu pangkang haji jadi ibadah oh, oh bener lamun diniatan saudara dipakai ibadah yakin manganep harta diinfakkan di saudara dipakai ibadah mual lebih eta harta justru ngajamin Allah jeung Rasulna bakal ditambah eta harta amin usaha bisnis nasi dilancarkan doa Nah, ke Siti termasuk panganten bisi can nasib ke Mekah, can nasib ke Mekah mana can? Singgera nasib bisa haji bisa umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Sini bisa ngerasa kenikmatan sujud harapan Ka'bah. Sini bisa ngerasa kenikmatan maca sholawat di payunan makom Rasulullah SAW. Sini jabah. Termasuk nuhaladir rencana nasib, sini bisa nasib. Mutos biasa nasib, sing bisa nasib dari dahulu kapok naik. Bagus ngaji balik di situ pakai hanggar itu deh bener deh eh haji ya nah nah ayam ke Mekah deh dari komando tas ya, terutama mengenai sekeluarga sing nasi. amin ya Allah ya Rabbal termasuk dulu-dulu sing ya guru-guru sing di MMC guru-guru kuring ya kali ngarorakan yang kayak umur Masya Allah kalau mau nama selalu mes kolor ilmuna tak tawadu membalik-membalik cianjur karena mawadu ya itu tawadu karena mawadu yang tawado karena mawadu ya sing lalu barizki nanya sing barisan nasib ke Mekah haji umroh amin ya Allah ya Rabbal alamin Oke okay, makanya alasan apa kang haji ya, mas syukuran abdi teh syukuran naon karena nikmatna ya Allah wereh pun anak ayah jodoh ne abdi gaduh milik rizki ne badai syukuran we ku ngayakin pangaosan alhamdulillah mantap piraku ku Allah teu diberi harga Allah bakal diberi harga ku Allah naon hargana Siapa tahu kesehatan, panjang umur, nikmat iman Islam, digampangkan rezeki yang bekal ibadah, dijauhkan tina balahi. Itulah penghargaan dari Allah. Ulah ningali karena materi unggul, Hasil tina sodakoh, jangan bakal menang duit sakir. Eh, ulah lupa karena materi. Diberes sehat, gejam, jago Allah, kita lebih di duit. Benar deh. Leres Terhindar dari musibah. Itu Masya Allah, nikmat lebih dari uang. Ayo duit mah dicek kalau saya juta, uang main awal cukup nah. Semenit gak bisa beak, leres ya. Tapi kesehatan badan ini adalah nikmat yang sangat kita harapkan supaya kita bisa ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi syukuran mana syukuran. Kalau besok naroskeun kamu balik balik MMC cerai syukuran deh. Ngegunakan harta banda dipakai ibadah, ngegunakan awak dipakai ibadah tapi gaduh rizki aja mau ibadah dia mau pengawasan berarti kalebat nilai syukuran kang haji leres jadi sok izin kang haji cek manganek naon karena memang meme hajatnya cetak undangan sok disebarkan kemana-mana eta undangan yang tidak undangan teh sok membawa kalimat ayat permintaan tidak undangan teh dengan memohon rah ridho dan rahmat Allah kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami berarti eta nu hajat teh hajatna yang menang naon hayang menang rahmat ridhona Gusti oh. Ayo tidak undangan dicetak kahayangna cita-cita nu hajat make bismillah make diperapkeun make assalamualaikum terus ditambah kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah sok aya undangan so aya kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah walimatul khitan naon bae eta acarana hajat ayo menang rahmat ridho Allah ayo dihandap ngepanan rahmat ridho Allah nah salah dihanap hiburan udah tung ting tung tung malam kahiji malam kedua Nah, itu pakai mic lain, pakai, itu? Yang kedua, boleh tak jadi jaipong kedua organ tunggal katilu kalah kiai terakhir kok kiai terakhir itu itu bapak sih Eta kiai bisa ruwakan jeng planning service <laughs> kita ngepel ayo. lamun kaitanana syukur gunakan awak harta benda dipakai ibadah kira-kira na cocok lamun esina nu kitu lain pengajian cocok Dina undangan nu hajat yang menang rahmat ridho Allah. binuk itu datang mual ridho Allah. Malaikat rahmat hadir mual. Hadir mual. Atau memang disebarkan teh undangan baca heula aku mau hajat. Aing hajat teh hayang iya, teh. Baca undangan ingin rahmat dan ridho Allah. Epanan rahmat jeung ridho Allah ku kegiatan-kegiatan anu mantap ngadatangkeun hadirna malaikat rahmat itu memang disebar sana ayah sudah lina dangdut dina organ. Nah, sebelum lagu pertama Nabi lanjutkan marilah kita bersama-sama membacakan dulu Fatihah untuk almarhum keluarga Sohibul Bait. Semuanya yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diterima di sisi Allah dan mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah. Al-Fatihah. Subhanallah. Amin. Baik, para penonton sekalian, sambut lagu pertama. Goblok sih malaikat rahmat di dia dia. Ayo tadi dikondang gue sih aku ya, Bupatiha. Ayo tadi disebut gini ku. Bijil karena panggung. Anu rohna pondok ini rohna pondok. Tenang ini loh tuh dihajar tuh tuh tuh dihajar tuh dosa tuh dihajar ayah saja mahal itu satu saja mahal itu dihajar beki si aset datang wa malaikat rahmat datang moyo sok salah kafrah ayah menang rahmat dari doa Allah diundang rahmat yang itu Allah ku pakasian muafakat muafakot baru dasar di muafakat bil muktadol hal pas menurut cupu yang kaya sebab kalimat syukur menggunakan anggota badan untuk ibadah dia si eta syukuran ku pengajian anggota badan orang dipakai ibadah dina beti sepil ngupingkan lantunan asuci Al-Qur'an ngupingkan sholawat jadi ibadah lisan miluan orang maca sholawat jadi iba encar lengkap orang kesang orang niat imah masing-masing arek naon tapi di imah niatna badai ngaos di mana di majelis taklim al anif karena nganteng ayah ngaran majelis taklim al anif al anif jeng asyik Asetima, halus ya sama apa aneh Malah halus halus jadi aneh tadi halus sih Harun Afandi masya Allah tatang kalimat tantang Harun Afandi halus Wah, kita ini asal ke jadi jirok, ye. Kita masih singkatan aneh. Jirok teh Haji Asep Mubarok jadi jirok lain aja resep jerorong itu ondang malaikat rahmat ku kegiatan antuk anu mantak ngadatangkeun rahmat jeung ridona Gusti makanya ieu lepas nurucu punya kayaan hayang menang rahmat ridho Allah dia panang di pengajian insyaallah tercapai dikabul Allah doakeun sekali deui Mangane sekeluarga sing diberkahin sing dipanjangkan umur, pengorbanan harta tenaga pikiran sing jadi nilai-nilai amal soleh. Atau kedua mempelai, neng Fatma sarang Fikri mana pengantin ayah hadir tuh kan? oh ayah neng neng Fatma Fikri mana ah Fikri Fikrina Fikri mana eh, ulah panjang jawaban siapa yang nulis eh, terbeli akan nikah nantos kan Iraha Hah? Tadi apa ingat si Fikri tadi ngicupan wae kai. Oh, iki puting penting tadi. Eh jujur si Fikri tadi ngaharewes. Memberi wiridan kadengnya. Fikri kacak Fikri kok kayak Fikri kacak Fikri kok Si Fikri jadi ngaco itu. Non pipi pipi caca pipi toke, ya baji dan pipi caca pipi toke, harus dipecat puting mungkin, Tidak ada salah lagi, Fikri. Doakan Fikri Fatma panjang umur, panjang jodoh, dina rumah tangga nasi diwuh ku barokahna Allah, diwuh rezeki anu halal jam bakal ibadah, diberi turunan-turunan anu saroleh terus salehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Belusus sa pengantin baru. Nah disebut pengantin baru sabab Fatma Fikri kerbarungan. Mantap disebutnya pengantin baru ini sekarang lah pengantin bari Baringu Atau lah di dia maksakan yang nyirpan isu Kan senen tagihan itu Bayarin setiap momon heh ya ya dengan itu Ha ha ha ha itu salah ladar emangnya tapi udah dipapak kegis lunas <laughs> ya kok ingetan lunas beda nyengsol makin nage nungus lunas mah rapi oh itu diomelin Yes yes yes yes Ya yes, lunas ya yes, yes. Yung iya, ngalesan. khususnya tuh orang ya ibu para kesepuan ramah sadayana rumah tangga orang yang sing nama wadawar rahmah sing ada dari Allah yang berkah amin rezeki orang sing digampangkan ku Allah yang bakal ibadah anak turunan ijo buyut orang wis araraya raya ijo jeung buyut sing saroleh soleha sing mampu ngangkat derajat sepuh-sepuh nabi dunya wal akhirah Bilusus kabar kesembuhan guru-guru simkuring, para alimun ulama para kiai, para sahabat hormat dan simkuring. Anu dipenta ku simkuring kali Tuhan keikhlasan mana para kesembuhan. Mugi kersa ngaduakeun ka simkuring mudah-mudahan naon nu disampaikan ku simkuring sing aya manfaat khusus kanggo simkuring. Umumna kang ora ire simkuring sadayana. Oke insyaallah kasepuhan sadayana sigi parajab dan misuan aku Allah subhanahu wa ta'ala sigi barokah dan ilmuna dibarokah dan milik rizkina turunan-turunan kasingsar oleh soleha Atuka aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri mudah-mudahan doakan ya para pemimpin orang sing amanah sing saroleh hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain Dipayun maka orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ni wasalam ka ujungan mugi tetap salah lawas nabi lulusur ke dikucur ke dikocor ke tur dikecer ke kajunjunan orang sadayana habibana wa Nabi al ya karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kafaraturiyah turiyana كفر keluarga, kafara sahabatna, kafara tabi'ina, kaum tabi'in, kepada ulama-ulama salih, kepada pengikut pengikutna khusus, orang nuhati tempat, mudah-mudahan orang sadayana masih kenging syafaatul uzman akan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatma pikri nikah teh ibadah neng ibadah kang haji ibadah perintah Allah sunnah Rasulullah Bahkan di perintah Allah yang sangat sakral satu-satunya perintah Allah nu diturunkan di surga Dengan hiji naon nikah. Ketika Allah turunkan perintah nikah Karena Nabi Allah Adam alaihissalam sarang babu Hawa. Disaksian kepada malaikat rahmat, kepada malaikat-malaikat surga. Makanya jadi berkah. Pantas Rasulullah ketika badai nikah, nikahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ka Sayyidina Ali karramallahu wajha Rasulullah ngaharewas ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya Abu Bakar Siddiq ketika engke putri kaula nikah jeung Ali wayana anjeun jadi saksi pernikahan putri kaula kuma jawaban Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Gusti tekedah miwarang abdi hujantan saksi pernikahan putri Salira Allah sarang Rasulna nyata Salira tos kumpri tapi Rasulullah gumujang sanes itu Abu Bakar Siti rumah tangga putri kaulah yang berkah yang bisa ngalahirkan turunan-turunan ahli berkah ku Allah nama kekedah abdi atau jantan saksi anjen jalmi soleh Abu Bakar Siti dikitukan ngadek Gusti atur angkung soleh salira daripada abdi ih ulah seueur nyarios Abu Bakar Siddiq sabab kaulah pernah curhat ke malaikat Jibril ngobrol ke malaikat Jibril naroskeun ulama-ulama kaulah sahabat-sahabat kaulah halarebat di antara nu ditaroskeun ku kaulah anjeun ke malaikat Jibril ngawitan kaula naroskeun tentang Umar ke malaikat Jibril Jibril wartoskeun ka kaula Umar bin Khattab diwaler ke malaikat Jibril ya Rasulullah upama hoyong uninga kehebatan Umar bin Khattab tatangkalan sadunya dijieun pena cai laut sadunya dijieun tintakna pikeun nulis kehebatan Umar bin Khattab maka tatangkalan satunya cair laut satunya nusir pena jir tinta mual mahi bikin nyata kehebatan Umar bin Khattab subhan kehebatan Umar bin Khattab Teras kaulan terus ke malaikat Jibril Jibril ayana wartoskeun kehebatan Abu Bakar Siti Diwalar ke malaikat Jibril Ya Rasulullah Upami hoyong uninga kehebatan Abu Bakar Siti kehebatan-kehebatan Umar bin Khattab hiji genjeng dana Umar bin Khattab anu saroleh bikin ngabandingan kehebatan Abu Bakar Siddiq maka kehebatan Umar bin Khattab jeng keluarga mual mantap cukup bikin ngabandingan kehebatan Abu Bakar Siddiq subhanallah tak wayah anjing kudu jadi saksi pernikahan putri kaulah karena ulah sembarangan lamun ini nikahkan budak teh nyokot saksi main dudut wae jelema ya, STMJ didudut nyoh STMJ sholat terus masih jalan jelema ya, dosa dititahnya jadi jadi saksi pernikahan anak kurang mantak mual berkah mendilumun urang ya kiai sepuh ayah para ulama ayah para asatid dudut eta ya, ka iman kiai wayahna Enjing pun anak pada ditikahkan Pakai kedah jadi saksi pernikahan putri kaula sebatas berkah rumah tanggana Gaduh turunan anu sarana solehah Cekiai hmm, Ngimpi naon aing putri Mayan ayah jombi <laughs> Ya Allah Kupari hilang tahlilan umur dan upaya nabi umur. Sekali nak usung corona, eh ya ulah ditalukil. Terima mulu jeung raja paling batal kape eh? nutah tahlil gara-gara dagang ciduh siun salah. Heuh main kajampe. Eh? Aya ah, eta ge nu datang, tuh anak gering. Di rumah sakit pas lima dinten terobih-robih. Ah, tosnya dicanak ui sugane ku Pak Kiai macam. Pasihan cai Iya pak, ya seperti itu. Saya budak karena kepen, kita si kepen aja dulu. Bin, ajum. Kan kiai semangat, banyak kalau cari aku. Hmm. Hmm. Wonderful. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. شفاعة الحق القرآن يا شافي الأمر يا شافي خصوصا لكن أجل Oh. Bah. Oh, pandi ciduhan cek aja tapi dagang cidu. bikin kabudak inumkan saware kompreskan insya Allah bisa dijabah ya inumun dari kesbosan abdi di rumah sakit nungguan budak tapi kabeak 7 juta biaya di rumah sakit tapi kecager cager suan we tiga lima macai di jabah doa budak cager amin amin amin amin kiai pada uinnya, nyanyi mah mana ya ya merah lima ala kadar kiai kalau ngamai rokok ulah kikit tuan ya tadi ah Hmm. Tema balik Kiai Azub ke kamar buka amplop 2500 wongki gitu. pokok Kiai nya hoki mah jeung rehak na anjing gitu nasib kiai karunya lo kan ngaleceh gitu lah lo kan merkosa kiai tapi karawang mah bararegan dia kosong, jadi malah lain tuh lah, sebuah ku ikhlas Sehingga gampang rezeki para kiai amin. Ya Allah ya Rabbal tapi mana dari yang pohon tuh main kola jauh teh. Tah eta kitu. Bo. Bo. Lebih ke mana tadi Pak Wali? Hah? Ketika duduk Ada diturutan Ini Tuhan mana ini Nikah teh tidak Ibadah Sehingga anu jadi saksi nah ahli ibadah menghasilkan turunan-turunan ahli ibadah ibadah ya, turunan Sayyidina, Sayyidatuna Fatimah para haba habaib duriah duriahnya menyebar di mana-mana. Subhan, subhanallah. Bisi bisa cara ngawin dan anak. Pula sembarangan yang nyandak saksi. Sok canak saksi para ustadz, para kiai, para ulama supaya jadi berkah karena rumah tangga anak kurang. Kita lebih contoh yang kurang jadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Abu Bakar Siddiq, pandu Gusti malangkung diijabah Agusti kata Rasulullah hmm, ninggalikeun kata nah ulah cukup mengandalkan hiji doa sing rajin minta doa ka sahabat sabab urang teh apa pipimir saha doa urang diijabah buat kita tangga urang eta ya, doa urang diijabah pan ngandalkeun mah urang ngadoa sorangan lo kedulna urang doa leres teh wirid mah wirid numpukan ya kiai geus tangan bentar amalan dibalas sama henteu surga loler di atas Tadinya apa dompet aja itu dibaca-baca ke wirid tapi kalau nyit huruf nabi giliran butuh harus dibaca salah maca itu nama rojak tanah mah rojak salana salana ada arojo ya Allah neng Fatma Fikri nikahnya ibadah Fikri cuma Fatma cek baru dak di Ciharasas kenapa? ibadah kabagi tilu kategori hiji ayah ibadah dulu barengan ku capek dua ayah ibadah dibarengan ku nyeri tilu ayah ibadah dibarengan ku nikmat hiji ibadah dibarengan ku capek haji umroh kategori ibadah capek terpercaya ibu nucan kan itu taroskan anu tos arwih di Mekah anu tos ngalaman haji umroh capek sebab ibadah fisik ulah wakan tapi ka Mekah ka Madinah ti dieu capek di bandara geus capek uruskeun imigrasi pasporan diuji mental calon-calon tamu Allah can naik naik kapal acan di dia kene diuji mental siap henteu kan? mampu ngendalikeun nafsu apa henteu anu alal di bandara kan? memang berangkat geus diuji capek geus kalasa ku ngantri na paspor setor candi cap masya Allah Mencanu bebekalan tiba ayah jarum seletik di bedel ayah nama koper. Tanya hewan Kuradar. Kok mau mau siret? Nyiksa deh karena pikiran tak calon haji calon umroh. Cancai lebih dari 100 mili. Rek handphone di rek naon cairan lebih dari 100 mili, menang mahal mahal-mahal pijen di bandara. lah, taliti mah gitu ibu Pak. Gus diuji capek fisik kerasa. Yur ngapung orang di Jakarta ya bahagia umroh. Lebih weh. Capek deh. Kadang-kadang ada petugas-petugas bandara di Jeddah. Mereka ngobrol saya tahu. Kurang mengantri, lebih kemana-mana, lebih cantik. masuk pada harus mulai jidal kusuk ropas muara rada diuji ke Allah mental fisik kudu siap ya kan bisa ya calon temu Allah tahun dia naik berangkat kudu siap fisik mental ulah ulah ambak eh, ambakan baik ambakan baik baik ulah ambak ambakan ulah ada tan dar ke ibadah nah mikot beres mikot langsung berangkat ke Haram telah fisik capek anu jam setengah anu dua jam kan nggak gampang teh sampean karena halaman Ka'bah teh halaman haram marmer anu tipis teh pengaruh nak ada dampal saya pernah sampai guys ipis dampal suku teh asa ipis can ngari ipis tapi seletik ngabangkir jam akhir toak teu kuat fisik ngagubrak kalayak katincak teh saeutik ngomong kejadian seperti itu Tak pantas mereka mereka rek haji rek umroh makai kudu sasalaman hela silih hampura hela istihlal hela halal bihalal. Kudu mentah hampura hela kudu tobat hela Lembaga hutang kudu dibayaran hela. nah sababna apa? apal? Bisi teu balik Indonesia. Haji umroh teh ongkos ongkosna mahal, resikonya nyawa eta. Ya nah, kantor ke kamu Mekah mirip asal ditinggalkan kudu mawak mereka Mekah pakai baju bodas bodas nu mau bodas seragam naik boe terus mereka Mekah di daratangan nu mau di datangan di layar leres deh mereka Mekah di alam terken nu mau diantarkan atau ini sorangan kecuali mayit sama remote <laughs> Coba titipkan ke JNE cái ông vợ chỗ do là gì rồi ông qua đã nói cảm ca thì chân chơi ca nó máu á thì chân chơi ca rồi cảm ca này có sao bát nó máu á rồi đây có sao bát nữa Nung antarkan kamu ka ke dulu naik pesawat dan terdaftar. Naik naik naik đi Yang digebung. nu ke mayit milu naik pasaran susu susu mohon Ya Allah, mereka bekal bakal menang pemeriksaan di mana di bandara paspor diperiksa diperiksa bisa diperiksa tiket diperiksa kesehatan diperiksa deh oh paspor nasri di sana ya tiket naya perbekalan bagus tidak membahayakan dicek kesehatan sehat nikmat eta si calon haji calon umroh nikmat naon bisa nyampe ke Mekah nikmat bertemu Baitullah nyampe ke Madinah bisa baca salawat di dan makom Rasulullah tapi ketika salatna roncet ya si calon haji paspor palsu, pisana palsu, tiket sang ayah, dicek kesehatan ayah penyakit, terjadi berangkat tadi cancel dibatalkan wirang si calon haji isuk-isuk tetangga salah lembur minuman mimanteurkeun ke Jakarta ayo maghrib kurunyung balik lagi, <laughs> kita tangga asa ku tereh ke makate di wirang bener deh. nya kitu deui mayit persyaratan bakal diperiksa di mana di bandara alam barzah kubur Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah pos pertama untuk menuju akhirat. Tentu nanggaran di pos saya pemeriksa, saha munkar nakir siap mariksa. Oh, iya masih bayar salatnya bagus. Keur hilupna ibadah. Sok sanajan masih maksiat mehna tobat, tobatna suha diterima ku Allah mautna husnul khotimah bahwa iman Islam menang rahmat ridho Allah niat kayu mil mahsyar eta semayeun ge bakal menang kenikmatan nikmat bertemu Allah nikmat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad beda jeng mayit anu syaratna rocek pasporna palsu Islam nana KTP unggul ternyata palsu. Ya nu salamet KTP na jelema na tinggalin. Maota su'ul khatimah Goreng panuntungan kehidup loba dosa, loba maksiat Diajakan ku kiai, dinasehatan ku ustad, titah tobat Malah ngaledek Tanpa baca lebar dialingan ku kiai malik ngemusuhan Sadar jang, dunia teh sementara oi Bisikan neraka Ya, nusok ibadah ke can puguh kasur surga malikin setan <laughs> Cek mainan sok ibadah dua suka suka atau komunitas ibadah. Bener tuh. Gitu. Pikirkan masalah angan we kiai, aing mah kumaha aing we. Hei, mang, aing ngomong lain kumaha aing, tapi kuduna aing kumaha. Lah, kumaha engke salah, tapi engke kumaha. Terus hanya kalmat itu lah sok pandai pandemi Ya ingat nasihatan lain tanda benci, justrunya akarinya supaya ulah silaka di akhir. Lamun aja jelas mereka gaya di dianggap apa tulungan. Tulungan besi cilaka besi rakyat. dan dalam sadar nasib salah batu dunia wal akhirat. Khusus mahalaladir sing menang kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbah menibu bapak tihla ke kasurgana nembos asih gerok ke Oh bisi yang di Borogor Anehnya bisa nampak yang di Borogor Balik ah, aku lagi di Borogor Iya Di onda aku kuring itu ngecewakan kan Makanya kasur gati lah ya. Barang ayo Gini awas ya Nek. Ya, mungkin aja Oh siyo oh, cek manep Aku pangaji bedak, ustad Kadang-kadang jadi-jadi jaminan siyo Nah, sababnya tuh ustaznya pinter ngomong. Ngamalkan jarang. Eh, Kabatur ngomong, kudu sodako. Eh mana ngepeli. Ayah ustaz itu, Ah, siya mitnah, ayah, ayah. wah siapa. Lagi itu siya. Di dia mata ayahnya, ustaznya. Itu apa yang aku. Siun, siun. Sepatu gegewerek-werek kamu hebat. Siksa jalma anu sok sholat tahajud. Bakal menang tempat anu mulia. Pucang atuh tengah penting teh euy, tahajud. Eta Daniel ngabirebet tentang tahajud. Di mana tengah penting moal. Iya, Sieun aing gitu. Sing saja manusok rajin sholat duha. ya ini iya. gak mau. Ayo main apa olahraga kene. Islam jadi Islam hubungan ini ulah lupa memusuhan sebab dengan bersatu kita menjadi kuat aja kalau loba musuh jangan tangga kita gitu, aku ayo usah gitu kalau hanya nah Iwan. Wah, gunung aku. Eta besian itu bahaya. Aku ayah nale, yakin tuh halal hadirnya saroleh ke surga tihela. Jangan naik. Mungkin ngajak awas. Tuh, magnetnya, lagi saling tulungan magnetnya. Kaca bubarok malu dol sana, mang ada masa leutik. Kuring pangloba. Wal peuting enggak bohong ya, Wal peuting nyarekan we nu hati. Sieun, wae kuat nu hati, anu enak we saurang ka aing pasti ya, dosa. Hampura, hampura. Bisa anu jadi hate ucapan ceramah sim hampura sim Ulah nyalakeun ka sim kuring, salahkeun ka ngondang. Ya, mau aneh kusarangan. Kemana ngondang aing? <laughs> Sing aneh, apa kaya kok lagi semua. Subhanallah orang saling turunan. Insya, insya. Terus kembali nih. Hajian umrohan kategori ibadah gaji capek sebab ibadah fisik ongkos mahal resiko nyawa tapi aneh aneh nanon. Tidak ada anu kapok uih tiri tuh pakai hajian, kan itu dari komo teu acan batin ibu papa pun dan tiga gantian ku ongkos puluh juta memehna mah geus store daftar ah daftar store 5 juta store 5 juta asanya ah. tapi istri kamu ka Mekah adalah kohok karena ongkos kuning mata batin ningali Masjidil Haram biasana kan ningali na TV dina foto eta ningali hareupeun Masjidil Haram nak pohok kana ongkos imah nu dibangga bangga ditinggalkeun kurang teu tika tingali sawah kebon legaan urang teu tika tingali di ditu mah beda jauh emang nu sawah <laughs> nu katingali teh dos dosa dosa ulang kan dengan Guring sok bimbing umroh Eta nu mimilu jamaah teh aya aki-aki nini-nini geus pun harap pun masih Haram di halaman. Kuring ngontak kau ustaz nu ditukang tat. Komplit jamaah, komplit kaji. Anu katinggalan, saya tarak kuring masih mau tuluy ngabimbing. ustad petugas nu diwakilkeun ku kuring di tukang bagian penyapu. Panoban ulah laun, tukang nabah abah mah Hmm, takutnya bagian nggak bimbing kolot ya kuring. Lamun rek kasum kuring tapi pina travel busuan karena atau bagian ngawak atau gitu, mah. Tiap tuap wancang yang ditugaskan mamuan ini ini ini aki-aki kieu. Tapi ini mah lalawan ngan ini iya, mah. Ya aki-aki digireun. Hmm. hmm, hmm, hmm kuring ieu jelema teh wiridan apa ngawe ari tinggal geuning jeuri kumaha aku naon yang lagi uh uh tersangka tapi biasa ya di Mekah oh bah izin Allah eta ya. teh uh uh uh uh atuh kunaon jeuri loba dosa uh uh uh aing loba beneran eta eh, video klipna ku malaikat diputar aki-aki video klip kegiatan manehna baheula keur ngora badur keur nah, ngorana badur pengen ke aki-aki coba heula keur ngorana badur tah geus diputer video klipna tuh ingatna baheula ke ngora badur Kalau jo film, bahwa film, kan bahula mak, oh ini hiburan bahula mah, layar tancap ngabring ke ora bahula ler Lai nonton turun deket warung Lai <laughs> balik kamu curug teh Utarasi <laughs> Heeh, nang tungnak deket nu dadang Ini kemana mana Kita eh, dosa dosa Wek wek wek Ruh ruh ruh ruh sabar bah sabar tawakal loba istighfar pasrah ke Allah panabah terek bebersih di dia mufun yang haji haji masjid haram namana iya harapan <laughs> disangka hotel iya masjid haram teh iya mungkin kencang banyak kali bacaan ah Mungkin air Masa lu bikin ngasuh TK eh, itu. Bapak riwe kain resiko dong pemimpin mun pingsan lah ngabogotong ngagandong. Yusuf bisa repeh-repeh je ya, sayang kasep repeh. Hari Ka'bahnya di mana? Di jero. Ayah kene atu ayah sana ngangkuat sah. Nggak, sedang di maghrib. Udah kasih bejero supaya orang sholat maghrib di jero haram biasa nutup ke Ka'bah talbiyah sunat ayo ke haram tuturkan ayo bismillahirrahmanirrahim labbaik Allahumma labbaik Musajen mandi luar labbaik Allahumma labbaik aki aki merenang ingat loba dosa ditambah ku talbiyah makin sedih Sugante kelep di watal teh. Uh. ba sunnah labbaik Allah labbaik Allah labbaik labbaik sianu labbaik labbaik kalau man labbaik labbaik man hanu labbaik Habis dah yang haji Enggak Allah, Allah, Allah ganti baik. Allah, Allah, Allah. Enggak biasa kayak. Dar kacau harum. Kaabah. Uh, uh, uh, uh, ah, jadi pingsan jadi jadi jadi. biasanya ningali na TV na foto kita hari itu pantas ya, abah jadi jelema sombong begitu terpantas Aduh mah cici nah orang disombongkan ada pun ayo jabatan tuh naonan di mana tuh jenderal bintang opat sataranjang maka dua lay kain putih ihrom atas bawah guys jenderal hati di bawah maaf sok buka jabatan luhur ketika tawaf eh jabatan ketika jenderal kalayak sukunat Tertawa. Sok sawan ngada. Cekek kumara ikat dunia Coba namun lain di Mekah. Ku ada buah nak kincak suku jenderal. WhatsApp sepuluh ribu. Tapi kakak ya anak buah Jenderal toap dikawal pengawal milu umroh deh. Berbawa jenderal Pas sedek-sedek ya mager suku nak kupeng hawa nak kapten cek kapten Hakar sih Kok belum kapten dendam ya Kemudian pengawalan sok ditikah wae Oh, jenderal yang perlu balas dendam di dia, itu jenderal ini kira geladak itu bahaya yang kira kira Subhanallah daya pangkat jabatan. Ya, Jadi Indonesia bakal naik pangkat seletik kes disombongkan benar dong. Asaim pang luhur lah tuh jeung di handa. Padahal mau disebut luhur lah mudawan handa. Leres teh. Malai kalau udah tadi antar ke handa benar teh. Mata sing ingat ke kan cicing di luhur singingat ingat kalau di handa. Kalau di handa eh Atas yuyun eh, karena unak itu. Atau ayo nggak binas ya kalau Ya Allah, ya Rabbana. Yang nyombongkan haulih, ayo harapin hamba. Ya, Harta yang disombongkan, ayana naonan mangana di situ mah. Mobil harga miliaran di Indonesia di situ mah jadi taksi wah harga. Saya eh, udah kira boga apa saya hiji geus munahnya kata tangga. Depan tetangga ini nyahuan mobil lima tahunan aja tuh jeritan rem tuh nih kertas kampas rem mah beri kiri iya, ulah som ulah sombong di sini abrak bujur kebo penyok ya siapa sana ya Allah kakak sepan nek disombongkan ya kan? nah, yang punten merasa pangkas sepan menimu akur yang babaturan ayo ke Mekah <laughs> jadi goreng yang Napa Saudi bung mararanjung ini kumis cambang nyerikit loba kan ini mimi kita tarajong lo negara kan teng, koma di Banon Mesir bararodas orang Mesir eh, gara ranteng tak kuning mau leumpang dari itu sok cepede atau oh, atau pun Saudi jangkung aing deh bikin Turki mancung aing pesek Pergi panon bodas, enggak Puas dengan saya puasnya? Ya, ah, no, no, no. Asal puas cewek ini. ah, mau no mereka tukang. Kepedek, sok nu ganteng tiap hari rahasia. Tunggul di tukang beri syukuran we ya Allah nuhun abdi tiasa ka dieu nik nikmat rezeki teu ka eta Gusti nuhun. Angin disyukuran maka ubaran hate. Dikukang datang rombongan Afrika negro. Aing ah, gabung we tadinya. Jadi aing memenang. Ulah som sombong geris eh disombongkan hei nopi ke nopak Irma Ida Susi ke Lilis euy dengekeun hei pang cantik nak mung akur jeng bagaturan ini ke Mekah jadi goreng lelis lu banu leuwih gelis di Mekah sok tanya ke Pak Haji mau Libanon na bening bodas Libanon eh. Dasar lami tinggal Nabi Yusuf dirinya ayat turunan-turunan anak aset ah, bageulis Libanon bening Cuman orang Libanon cara minum cai jam-jam asa kapingan nyuruh lukna cai bening, bening. Gitu, itu geuleuh. Bening. Takuring ai leumpang di dieu sok diciwitane bujung ku pabajikan. Mata, mata. Nah, seneng witane nyeri. Molotot wae. Oh, atuh apa ah, mau gelis berapa? pamajikan tabrak bujur onta amin amin cemburu pamajikan besok cemburuan tandanya cinta ya iya atrek ti cinta ku makai setor setorna gede wae Matak bapak lamun hayang dipikajah ku pamajikan kumaha du doa duit, duit. Ayo lengan kia mah doa, momon ah da tak? Ayo duit mah kieu, eh teu gaul si Haji. Kumaha du? Ejeng eta. Normal ulama mah jelema di dunia butuh, dunia butuh du. Doa butuh du. Duit dan Nabi warang, miwarang talabul halal fariidatun ba'da fariidah. Neangan dua duit mahal, teh wajib Hukumnya jami gawe wajib tutupan tiung dia pakai nutupan aurat lain menangis, lecet lah ya nama batur bener kan yang dibeli oce nama ke lain doa kumpul suka beli tiung robbana atina fid dunia hasanah gas lunas kasbul halal wajibun dengan nah, duit itu halal wajib nak jangan bakal ibadah itu ibadah ibadah haji gitu tuh kita duit Upah ibadahnya gratis, aset Hei, gratis, dong, kamu kasih ya gratis, Lempar, Kita rak rempot ya. Semua jauh mah di laut sian teri. Maka du. berarti duit penting jam bakal iba. Termasuk para ustaz, para kiai butuh duit jam bakal iba. Bisa nyen pasantren, bisa nyen majlis, bisa mawe, bisa sodako gitu penting penting aku jauh-jauh di Cikampek adio ya oke Mana kalau total daripada cicing di imah dia sirah mikiran dong aku ulang-ulang pang-pang sok tahu pemilik karak noti mana ya bapak bukan pajero pajero alhamdulillah opat oh, tahun deui eh kabayar balik video ya Allah itu mata kuliah mereka kan ya ah penting ieu sugan dia mah menang du doa itu. Ya bukan ngaji aja oh, balik mawa ilmu Insya Allah paling balik mawa am Amal tuh tahu amplop amplop buat dikeresekan ku aneh duit aing cuma ke amplop deh subhanallah dunia jam bakal iba Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Ji ibadah capek tapi nikmat dan kapok. Batin kan nikmat dan anu teh anak karena Ka'bah pasti dulu haram kesmi emat asub karallah ziarah ke makam Rasulullah nikmat dari bibi aku nabi manzaroni ba'da wafati faka'anna mazaroni fi hayati siksa jalan nu ziarah ka kaula saur nabi sabah ka wafat maka eta wajib silaturahmi kakaulah lah waktu kaulah lahir, bahkan diancam ku Nabi man zaro ila baitillah walau zaro zarani fa jafari sing sajelema anu ziarah ka Baitullah tapi itu ka kakaulah saur rasul maka eta jelema pang bodoh-bodohna pang rugi-rugina aya nu kitu aya ting golongan mana dengan sebagian ayah lamun nabi ka Madinah tara asup ke Masjid Nabawi tara asup ka Raudhah luar paling pakai ayah cenah golongan anu benci ka Abu Bakar benci ka Sayyidina Umar Sebab di sebelah masjid Nabawi di Rautoh makom tilu. Rasulullah di Bayun, penggeran Rasul Abu Bakar Siti penggeran Abu Bakar Siti Umar bin Khattab. Ali Usman bin Affan di mana makomnya di Baqi, ayu Baqi teh pemakaman dihirin Masjid Nabawi ayu pemakaman ageng Jannatul baki Itu terdapat 10.000 makom sahabat Rasulullah termasuk di situ Usman bin Affan, Ibnu Mas'ud dirinya termasuk keluarga besar Rasulullah di Baqi Madinah pinggiran Masjid Nabawi. Siti Aisyah radhiyallahu anha dirinya makomna. Terus Sayyidatuna Fatimah dirinya. Putra putri Rasulullah dirinya sadaya makomna dibakar, Itu si nasib biasa jarak nya, Katakan makan tadi. iji. Luka dua, ayah ibadah dibarengan ku nyeri. Naon asep ibadah dibarengan ku nyeri disunatan. Nyeri kita asep disunatan, nyeri buktinya naon kapok hayang hayang Cibaru Atuh Standarnya nyeri Dalam mau nikmat tak ketagihan dari nak. Ceng aneh ingat bahwa disunatan nikmat, Disukan mana nekat yang eh, disunatan dari Bea Berarti masih kebagian Bagian profilnya ukur ah saya udah Sunatan di sunatan tenyerian, malah dipoto action segala rupa beda kaya kayaan aja Sunatan nyunatan ayeuna mau yang modern budak di Sunatan pakai disuntik hela di balan, Napa di balan jangan leungitkeun rasa nyer kapan baheula napa usintik suntik baal budak di Sunatan terlewat lenceng pangku bantai baheula tapi rasa berkah baheula berkana kumaha balama jadi ciri khas lamun isuk-isuk ngadenge suara petasan di tatangga lembur etang geus yakin ayam nunyun datang dan nyunatan teh lama di iman nu nana datang ka imah harapun panjawaran iman imah lama tatangga darah ratang kiai yang santrina balik sholat subuh di masjid darah ratang diriung budak disunatan lama mah dimarhabakeun bari nyecak baheula Leres ya? Terus nunjuk datang ada tangan, karena enak karena teh bengkong, udah aja baik main ngarongkong kan. Tapi sebutnya bengkong. Lama kan beda nyeri di sunatan teh karasa. Perlu bakal jadian kabur udah bahelana. Di sampingan ku bapana, di pangku ku bapana, bapak nah, yang kiri. Yang ecang gelanya, bapak kasih gelanya. Bapak KWC kan kabur. gogo akan bapaknya budak kabur. Ih eh, sadar bapakna luncat di WC budak anaknya. Ayo calana nanti dipakai deh. Depan baheula mah kitu bapak-bapak ini teh kolor dilaan deh. Depan baheula mah eta bedug kohkol jadi kastok kolor baheula. Aik sholatnya kamu sholat ya langgar baheula mah tinawi awi bilik baheula mau Pasti tidak berhenti teh gajalajar racun hmm? racun-racun tikus muncul mereka kulah para lain kotor kunang bah dibuka kotor atau kotor tuh dipakai opim tengah gantungnya ada bedung kotor jalan aja aduh Eta bapak na runcak mudah gak ada kalau nah, kolor teri pakai deh udah budak sih jauh mantek. Benang deh tewak deh lahun ku bapak na bengkong dapan. Bengkong nangis kolot dikun salah ngodok samping. Ya ini mimpin salawat nanya kabeh rong abah kawitan ya salawatna mulai bihi kabur deui. Udah kiai mimpin ya Nabi salam alaika. Eh buah bapak agung buah. Hanya cuek we kiai mah. Marhaba semangat pikiran aku senutun baik ya alusan ke utang uh, tandanya akta anak anak disunatan bapak nago buakan nganti lila teu ngarti getih geus ucerat acret iya budak disunatan henteu ceri malah budak nu serian bapak malah ngalahun adu belajar minta tulung gunung adengi tanya hoana bagus beres anu teu rakyat, lagal goblok bengkong stikun terus boga rasa teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo eta nah, mah sejenis meureun mampu Nyeri disunatan tapi ingat sosok aja nyeri ya pada Allah didurung ke Allah karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Terus syariat eta disampurnakan bukan jeng Nabi Muhammad. Nah maka disampurnakan emang daya dari Nabi. Pan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir, Allah tengutus dari Nabi, sabab dan Nabi Muhammad. Allah tengutus dari Rasul, sabab dan Nabi Muhammad SAW. Kabe syariat para Nabi, para Rasul Allah terakhir disampurnakan ku syariat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hitan jadi tujuan kita, naon atuh resep nyunatan anak tujuan nyunatan anak hiji rek ngabaukeun syariat anu tos dilungsurkeun ku Allah nu kadua arek nyampurnakeun jang ibadahna budak saeup ka dituna budak rek dititah salat ai salat teh kudu suci tina hadas leutik hubungan anak jeung nyunatan ketika budak geus disunatan rapi ketika ngaluarkeun hadas leutik gampang nyucikeun anak ngabersihkeun anak beda jeng budak nucan sunatan ketika kehampangan ngeluarkan hadas letik kadang-kadang kolot talalawara nu dikumbah nu dicebokan kante luar naun luar kulit sementara di jero kulit ayat cai kehampangan yang gerung mawa najis terus digantian cara anak kuno anyar digandong ku bapana dibawa ke masjid rembes eta cai ki ngotoran nganajisan karena baju bapana boleh ibadah tak ulama nu afik mah kana fikih budak politik lalaki candi sunatan ulah waktu dibawa ke masjid bisi mawa najis indung bapak sok wara lamun nyebokan budak ngobehan budak ieu teh dibelel ke padahal dikhawatir kena cai kampang anu can kakumbah dina jero kulit anu can disundat terpantas saya keterangan nuturkan karena sulfiki setiap perkara nu bisa nyampurnakan karena wajib maka eta perkara hukumnya jadi wajib nyunatan anak jadi wajib sabab rek nipah sholat dengan sakadar Islam ke anak nah hukumkan kewajiban loba kalau salah kaprah Hajat donatan anak puluhan juta dikorbankan. Anak si mata wayang hiji-hiji lah. Beres hajat tinggal capek ditanya kota tetangga. Beres kang hajat Yonatan, beres gugur kewajiban budak di sini sampai, Aing ngomong gitu budak nanti antep ku indung bapana. jadi diwauhkeun ke Allah, jadi diwauhkeun ka Rasulullah, jadi diwauhkeun ka ibadah, jadi diwauhkeun kaum umat Islam ka para ulama-ulama Allah. Diantep bodoh di agama, teu antepkan ka pasantren ka ulama kaki kiai hati-hati mubatir duit puluhan juta dipakai hajat nyunatan anak lamun anak tadi dianggap bodoh dina agama ulah waka di akhirat eta budak ngagusun indung bapak anak neraka di dunia kene bakal kerasa akibatnya kumaha nyeri hatena indung bapak dilawan kudu jadi anak Ayo nangis loba kabejakan lo bakal nyeri hati ku anak ayo Leres? Leres? Leres? Salah salah Tak sadar diri mah kalau. Terus ibu, hayang boga budak soleh. Soleh kan ku ilung bapak. Hayang boga budak soleh. Ilung bapak aku di soleh dihilang. Hati budak ibarat kacang, ay kacang matu terus. Terus nangtung kacang melu nangtung, terus dendek kacang dendek, terus nangu yupu kacang nangal aja. Budak ibarat kacang, Terusan kusak, ku bapak. Sabab bapaknya nu boga, Terus kebun kacang ini, ini aku karena kebon sorangan berarti tugas bapak kalau lempeng itu tulis tugas ibu mulai dari kebon kacang ulah barang latih sok bawa orang lain jeli icah lain jorok serius pikiran yang mau sunat mulai dari kebon kesunatan nutup kuku sunat nyeprit ya kumis dilalaki sunat ngerok ya bulu kelek sunat ngerok ya bulu sayang cari sunat sambil lelaki sunat dikerok ibu-ibu diduduk ibu-ibu jor ibu bapak hadirin hadirat rahimahumullah Ya tujuan Yonatan anak, lain dengan sekadar ngagugurkan kewajiban, lain dengan sekadar Islam kita anak, tapi tujuan nyunatan anak ini tak ibadah supaya sampurna melaksanakan ibadah. Nukatilu ayat kategori ibadah ibarengan ku nikmat. Neng Fatma Fikri nikmat itu Kang Haji nikmat sabab nikah ibadah nikmat cocok jen kalimat nikah N I K A H Ena nikmat, ina istuning, kak karasa, ana aduh, kana hanet. Atau mati nikmat pikir nges ganteng diganteng-ganteng, patna nges gelis digelis-gelis, disandingkan di kursi pelaminan, dihiasi berbagai macam warna bunga, Bagikan raja dan permaisuri. Soal tanyakan Kak Fikri jeng Fatma, dunia merasa milik berdua. Mulai mengontrak. Bagikan raja permaisuri, nges halal ma ijab kabul ocon, ciwi-ciwi jalan Tuhan. Bebas dah halal. Sindir kudu kosida maka ayo pengantin lagu pengantin baru Duhai senangnya pengantin baru Cing benar tuh bikin Duduk bersanding bersenda gurau Bagaikan raja dan permaisuri bidadari tersenyum simpul bagaikan bidadari Duhai senangnya menjadi pengantin baru Aina kosidah ya? Baru lama lagi kosidah no? Mawalan kitimpring ibu-ibu marah-rah, marare marare gelung bakal begini teh tiung asal nyampai ya udah apa kandel kandel marek pipa teh bakal lagi lipan pamadok madok persis aja ngegel kembali Hmm, ayo lagu teh yo tiadana bakal lagi enak kalau jadul lo variasi pak belum belum pak belum pak belum pak belum gitu vokalis nanti di iya tau keterekna dinyanyi nanti kabar ya pokoknya bukan keterekna besi ya dana ya dana dan pak pak ya lah aing sok lala jok ke leutiknya sok nyokotan eta kue hali jok jok berkat nanti banyak ah abdi rombongan kosidati ciharas has pak ah, pak ah, baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone ini yang Rolling Stone ya kadal haram satu kadal haram kalau Komodoi orai kadut. Sana baheula. Anak kebawa imah jual pamajikan serahkeun goblok eta. akal Lagu diheureuy-heureuy barudak baheula keur mawalan ditimpling baru Leungit teh temawalan datang we rebana kasidah mulai ayat variasi pukulan almanar asik lebih kali lombakeun geuning aya naon festival kasidah trak cing variasi boean latihan eta. Kita muncrat-muncrat aing nakol ya. Di bener anet mayarna. Ah, tuh aing capek sholat capek awak ya. Itu nabi dia jadi wirain mana komplit. Lengit bana datang cerawis, Hah? Kok emang gue sekolah dia banyak. Nah. Alat nabar ulet budak santri latihan marawi suka dingin kemana mana nakol sadaik daek. Hmm. Wo pak wo pak Wo pak wo pak Wo pak itu belum, wo pak itu belum, wo pak wo pak Ada budak kayak santri kulit balik ngaji sok marukaan kardus asal yang balik ke jam 2 tengah peuting budak santri teh sarare narong tot bobo to abah balik abah balik tunggu jauh mukaan bagasi mobil tapi usahin menang usaha aing halalakan dan tengambak kuringnya sadar diri daing baheula kitu berkat di aing dibuka kan kata hukum karma itu Ya Allah bisa dibuka budak beda nggak kadus saya opak kadang-kadang kadus dah eh cincin cincin cincin kadang lima Pan sok masing-masing dus nuka hiji oh apel jarum oh, sok dipisah-pisah jauh kedua opak wajib dodol aya <laughs> ah, nuka tilu kadang-kadang ke talak, ke kejo aya ah, tumpang gitu, nanti pak kakak dulu nanti kecil nu nah, pati dibuka beas sok aya aneh tuh. di ditu mah piratu di awas ya bisa salah yang pernah pernah ngaji di diondang kununyian imam syukuran balik ngaji berkat burak Yo <laughs> paling mau wagah yo ya, berkat kali ya, dia yo yang bilang nepi kayak iman <laughs> Badatang kayak iman gotong kata kardus akhirnya juga gotong jam rupiah dibuka pamotongan keramik Uh, eh tadi menang karak beres ngerami imah teh pamotongan di benahan daripada balak di kadusan papa ini jeung kadus aing kita jelema tak tukang dapur di dapur di kita kudu boga ini itu kadus pak kiai rambut di buat karena mobil aing lohor-lohor dibuka HP di panitia teleponan, terus angkat aku di atas subuh dukset sare balik mau nah, itu Ayo, kan? Oh, ngapunten, tapi ngapunten. Ada naon, ada naon, ada naon. Istana telepat na mobil, naon kardus. Asli kardus. Oh kiai iya, naon. Berkat Pak Kiai ada di bumi ya di dapur. Eta nu kardus naon? Ikan, alhamdulillah entos berkat ayangan alatah kene. Para lelas malah kenana. Hai masih potongan keramik eta. Ya, Ih, ang mah beuki nu kieu ge. Aing disawakeun jeung selimbah. Bukan keramik. Ya ini, ya iya, iya, rumah dia pada dijajakan. Ikan baik kang atu ah, ulah terkudu terkudu, sok tangan tiludus asu. Ya badai kon dibenah niku kami tarian ku ae mulai wae no manggul. Boga aku dipanggul ku siap bawa kan itu. Akhirnya empat jam datang langsung serah terima kardus dan penukaran isi. Itulah Pak manis seorang pria panggilan. Kembali. Ibnu Hajar sarua makan ya. Ibnu Hajar lembur lembur di panggung ayo ngaji lohor eh, jam 10 barang ketika lohor di panggung udah udah nang lembur bahu latu pakai daun kelapa lain panggung balik bikin panggung tekan jadi cokokan gitu. ulah mencerahkan jadi reot jong jong cerah wah semangat tuh kok bi nempel karena ya itu pakai ada nang teteh nyetrum apa tuh cek tukang Son, Pak Kiai, ayo setruman ya mah atis ya nggak bacot lah tadi. Ayo bibir angin setrum siapa ngabejaan. Hilap abdi ngahaja siapa ngagawean aing. Kerma aing nggak sih nggak gitu. Ditambah bibir kasetrum kumik ya nasib aing mungkin gitu. <laughs> Wika jauh kan ada yang banyak tumbuh Siul nggak ada ketan dari ketan nah, banyak ini ingin tahu dua jam ceramah terus langsung cuma aja Haji nah, aku kan nah abdi ketosnya lagi ke bataka kamu pak haji terus ya itu tuh hapun teh tapi teh kaulahan teh katempuhan kaundangan teh kabagian lauk bakal kamu pak haji direcah disuguhkan kanu kau tapi ayah nu biru dua cara gue eh ah. nu angkat eueuh nu atas kalian ya. kita saja jalan jalanan mobil hayang Bacok lah kayak kayak apa? Ah, karena ini dicuri aku batur bahaya, padahal kena yang maling hayam berang-berang. Terus mas sumut kasetrum. Ah, masih ah boleh benar ya kan? Bahulah. Saya mah amis nah ya. Ya tuh masa mah aneh kalian. Alhamdulillah itulah perjuangan demi kasus. Ya, silaturahmi demi silaturahmi. Alhamdulillah di loba dulu di mana-mana alhamdulillah. Itu balik deh makna fikri nikah ibadah niat nikmat atau nikmat dan nikmat jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli gedong dong paling enak dan baru masuk kamar kan digandong Pat mangerni tengah putih hari gandong di kamar ke dapur ku api cerita mau gandong. Cuma jadi pikir bungkus lah tapi coba-coba ibu nuntas sarara puhayo ibu hudang tengah penting hudang gen salah tiga kerek karena hudang hudang saya salah kayak enam kacai mandul kafe hang di gandong digandong wal gue salah ki digandong wal digandong ngan di kamar kene dibebetkeun langsung Eh, kasih, dengar ke? Udin, Herman, dengar ke? Ya enteng iya, itu. Iya, iya. Ini kapal majikan dia ulah gitu. Habis mami sepah dibuang. Benar tuh bu? Cara ke pelangkenan mah dituyun. Cangkang cowok di jalan dia. Eh kapan dia Tadi yang empat cangkang cowok dia tegur. Sok, kalau lo coba ayo, eh kau tangan, lempakan jadi salaki, sok digendeng kalau ayo. Jujur jawab digendeng tuh. Nek kadenge kok salah kesial. Nah, undangan di Cipri teh pamajikan beri tukang beri sing lagi kan bapana tukang lancang-lancang di cara rangkel lupa gancang itu. Lain nungguan tetanggung jawab eta salaki malah melotot dasar entong noyor. Besi hujan, geus angkep, seteh. maksa maksakeun udah sudah peluk lagu lain ditulungan. Eh, mata siapa di mana? Astagfirullahaladzim Pak, pak, pak Eh, ulah kita Maaf, sekaya apapun Bapak, seluas ribuan hektar, jutaan hektar sawah kebun Bapak, kumpulkan harta Bapak satunya, rek mayar jasa pemajikan, mual kabayar. Cicing, cicing, cicing, main jederaan jujur ayo pada ibu-ibu jujur gue mah dibahlak terasa sekali lagi atau eh, bahaya yang resep kalah lagi, <laughs> ini sebel deh <laughs> ayo bu neng dan pak kumpulkan harta bapak pada mayat jasa pamajikan moal bayar mata kelebihan ibu-ibu teh masya Allah urama istri bisa lah. non atau asep kelebihan ibu-ibu tapi kehebat itu hiji satu dunia nu paling wani yang harapan maut iwati ibu-ibu Satu gagah na bapak maaf ke wani yang harapan maut tapi ibu-ibu wani menghadapi kematian bukti nanam, ibu boga anak lima berarti lima kali naruh nyawa benar. Sebab setiap melahirkan seorang anak, resikona kematian, nyawa. Menurut ilmu kebidanan, setiap ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Arohana hewan. Makanya disebut pemberani ibu-ibu, berani menghadapi kematian. Disebut pemberani, sahabat ibu-ibu awah eh, nu kapok. Bijil deh, bicil, bicil deh, bicil. Lah nyeri. anak bahkan udah ini kalau satu tahun ini udah itu kunang kalau pasang dah siapa bagi cici Ayo Pak, rasakan ku Bapak. Bapak ulang nggak juru, nggak hujun, we. panas di jeruk. Mecen tilu poe teu bijil-bijil. Sakalina bijil teras panas. Kita mah rebahan dewe. Ayo siang aing penengalaman. Dihujunkeun satekar kebak Lebih bijil letih panas. Ibu-ibu kan 2 kilo, 3 kilo, bener Bu. PPK dijahit ibu-ibu mah. Untung salah kita pesan. Lah dijahit KB Wis sakit lagi kita. Wis dijahit deh diobras. <laughs> Yang motif batik lagi nangis 40 poe luwih lawak bidana kelepasan benang nalo batu aneh aneh nyawa pak lain yang mikir saya begini sinya angka pemajikan iya aku angka pemajikan kan diajar jujur bukan milik rezeki sajuta itu juta. ayo butuh minta atau logika Ini lima ratus ribu selapkan Menghana pan dua ratus Nah kopeah ngelah Mungkin lu ratus bisa tawarkan Ngebohong Neng menang sakio akan teh tukang majikan nanya sakio dengan saat alhamdulillah kurang muga rizki dah hutang abdi temenan ke warung gocap gocap gocap nyasa gocap tina tilu ratus tekang doa di awet awet ya, teh lah nyanyi doa akang si menang rizki isukan amin kan, selapkan dua ratus gitu tanah kopi ahideng nah ini sarakin nah habis selapkan nah kopi ahideng kan, tinggal subang kata kopi ahideng tuh ada jero ada jangkung selapin ingat sarakin ada tetangga desa tuh tinggal organ tunggang yang nyawer saya asal akin apa gana nyawer asal teh mandi salah kina kopi anak ditunda di meja budak mah bader lagi kopi bapak di alun-alun kan ku saling teing mah merosot ya kan tujuh kali di alun belum berdua ratus ribu anak anak gua ayat ayah terangkat di langit hidung perlu luas di dapur ke meja rumpah ke tengah imah enak aja ayah terangkat di langit langit mana itu di jero imah ya teh tadi anak dua lembar dua ratus ribu ya iya benar di mana itu mimitina Kopiah bapak udang lalu malu Di langit datang duit hujan Kopiah bapak maneh majima Kopiah bapak maneh bisa nyetak duit hebat Sudah ada pemajikan anak gomblo nggak bohong Kacau ya. ah, lah selap aku tanah Masak gitu sedakina beres mandi salin akang eta salin reka mana teh capek akang geus lihat lain nyanyi akang teh ieu iya teh geus jadi ka babaturan tapi jang ya kasuksesan pagawean isuk sih sugan jadi rezeki manjang merenang akang karek ini ayeuna kalau mau babaturan ngobrolkeun bisnis yang biasa oh gitu kan atau dahar ah, gawenya lah Dharma di babaturan negas janji ongko ngan berenang akang kumanya lamun iya obrolan akang ke musyawarah jeung babaturan kapetingnakeun enggak satukang bawa kunci teh kunci pantok mah ah ulah bisi ngaganggu atuh bisi kapetingan akang rek ngendong-ngendong di babaturan atuh kenal lu bandar nyanyi Nu bener atuh hal akan demi usaha akang sehingga gampang rezeki. Aduh nuhun ya nuhun. cinta majikan adi nah teh. Kayaknya kongan ya. Duit yang organ nyawer oh, ya pasti sendiri. Atau akan rek berangkat nyai ayo nanya. Ya atuh akan dua akan sing hasil maksud Pakai topeng asap. Ini lakukan akan si asap Salah Salaki nangis ngalengkah dipantau keluar buruan ima. Pamajikan yang ngaguak ngapantau. Ah, namanya. Lamun ngendong di babaturan titip abi amanat pesen. Ini diborong titip amanat pesen. Nawan atau nawan? Mun ngendong di babaturan, kopeah ulah katingalin, Lah geus butuh kopeah akang mah gampang ke meuli nu anyar. Akang ulah tapi ka leungit. Kunaon? Kopeah akang mah jimat apa Jimat kumaha tadi ku di alung-alung di langit kang rag duit dua lembar. Saha kita gaulek. <laughs> Aing teu mau